بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وموالاه ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد الحمد لله para bapak dan para ikhwah sekalian, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita melanjutkan pembahasan kita mengambil faedah dari kitab Situ Duror dan kita sedang pada pembicaraan akhir dari bab yang pertama atau al-asrul awal yaitu ikhlasuddin lillahi Subhanahu wa taala. Prinsip bagaimana kita memurnikan agama kita semata-mata untuk Allah Subhanahu wa taala. Yang ini merupakan pondasi agama seorang muslim yaitu tauhidullah, mentauhidkan Allah taala. Di antara buah dari tauhid yang tertanam di dalam hati seorang mukmin adalah bersihnya dari semua penyakit-penyakit yang bertentangan dengan tauhid. Penyakit yang bertentangan dengan tauhid itu bisa sifatnya penyakit itu merusak tauhid secara total dan bisa mengurangi kadar kesempurnaan tauhid sehingga tauhid seseorang akan berkurang kadar kesempurnaannya. Adapun yang merusak tauhid secara total adalah asyirku billah. Menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dan adapun yang akan mengurangi kesempurnaan tauhid di antaranya adalah asyirkul ashar yaitu syirik yang kecil. Kalau yang merusak adalah syirkun akbar, syirik yang besar. Total menghancurkan bangunan agama ini. Adapun syirkun ashar maka dia mengurangi kadar kesempurnaan tauhid. Adapun syirkun ashar ini di antara wujudnya satu aryau yaitu ria. Dia beramal dalam rangka untuk mencari apa yang ada pada manusia. Beramal untuk dia pamer, mencari pujian. Dan yang semisal dengan ria ini adalah sum'ah. Kalau ria berkaitan dengan apa yang bisa ditampilkan yang dilihat oleh mata. Action-action yang bisa dilihat oleh mata sehingga manusia dibuat terkagum dengan tampilannya lalu diharapkan orang akan memuji dari amal yang dia lakukan itu. Itu Adapun sum'ah action yang berkaitan dengan suara. Ceramah, kemudian kiroah yang berkaitan dengan suara sehingga orang memuji dia berkaitan dengan action suara dia. Riak dan sum'ah dianggap satu jenis perbuatan yaitu berbuat dalam rangka untuk mencari pujian manusia. Yang kedua, iradatul insan, iradatul dunia bi amalihi. Orang mengendaki dunia dengan amal-amal akhiratnya. Iradatul dunia bi amalihil akhirah. Dia melakukan amal-amal akhirat tapi yang dia cari, yang dia kendaki adalah keuntungan-keuntungan dunia. Kalau riak dan sum'ah ini, orang terkadang tidak mencari keuntungan dunia, tapi cari pujian. Pokoknya ada yang komen, komentar, memuji, ibad, masya Allah, dan seterusnya. Itu yang dia cari. Adapun kalau iratu dunia, iradatu dunia, terkadang dia tidak mencari pujian. Gak ada urusan dengan pujian. Yang penting dia mendapatkan dunia. Yang penting dia mendapatkan yaitu dunia. Ah, ikhwati dua-duanya mengancam tauhid kita dari sisi kesempurnaannya yang akan kita bahas di sini adalah ria. Dan ria ada dua. Ria yang yasir dan ria yang ghalil. Ria yang tipis atau ringan dan ria yang tebel atau berat. Kalau ria yang ringan, itulah riaknya kaum muslimin. Riaknya kaum mukminin. Riak yang sering muncul pada orang-orang mukmin, orang-orang muslim, orang-orang Islam yang mengganggu amaliyahnya, yang bisa merusak amaliyahnya. Yang secara umum kaum muslimin, kaum mukminin mereka beramal dengan niat ikhlas semata-mata karena Allah dan mencari apa yang ada di sisi Allah taala. Tetapi dengan berbagai macam faktor terkadang kemudian orang dia ingin mencari pujian orang. Di tengah jalan ada muncul keinginan mendapatkan pujian orang. Dan ini pengganggu. Adapun riak yang ghalil, riak yang berat, adalah riaknya orang-orang orang-orang munafik yang memang dari awal sampai akhir orang munafik ini tidak ada sedikit pun keinginan mencari apa yang ada di sisi Allah taala. Karena memang di dalam hatinya tidak ada iman. Dan karena memang Sesungguhnya agama dia, tampilan dia sebagai muslim itu hanya tipu-tipuan. Allah walladzina amanu. Mereka hanya ingin menipu Allah. Dia pengennya menipu Allah dan menipu kaum mukminin. Tapi hakikatnya tipuan mereka itu kata Allah tidaklah tertipu kecuali diri mereka sendiri. Tapi mereka tidak sadar. Mari kita lihat ikhwan. Apa yang beliau katakan sini berkaitan dengan pembahasan riak. Sebagai pelengkap pembahasan bab yang pertama, kewajiban mengikhlaskan agama semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Kama anna tauhida yuqabiluhu asyir. Sebagaimana tauhid itu lawannya adalah syirik. Fa innal ikhlasa yuqabiluhu arya. Maka ikhlas lawannya adalah ria. Tauhid lawannya syirik. Kalau ikhlas lawannya adalah ria. Wa kama anna nural ikhlas yantafi'u min qalbil mar'i idza qama bihi syahidul ujbi bin nafsi. Sebagaimana cahaya ikhlas yang ada di hati seorang muslim itu akan bisa menjadi padam, redup atau bahkan padam apabila muncul ujub di dalam hati seorang muslim. Ujub ini akan bisa meredupkan cahaya ikhlas atau bahkan bisa memadamkan, mematikan cahaya ikhlas. Fa innal ikhlasa la yakumu abadan Maria, Karena ikhlas itu abadan selamanya tidak akan bisa bersanding dengan ria. Kalau ada ikhlas, ria lenyap. Kalau ada ria, ikhlas lenyap. Itu sudah begitu. Dan ujub itu modal pokoknya orang ria. Ujub. Dia bangga melihat dirinya hebat. Sehingga dia pengen pamer spek, pamer kehebatannya. Agar orang memuji. Sehingga ujub ini akan meredupkan cahaya ikhlas. Dan riak selamanya tidak akan bisa bersanding dengan ikhlas. Kalau orang ikhlas pasti akan lenyap riaknya. Kalau orang riak akan menghancurkan atau merusak keikhlasan dia. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam ayatnya yang mulia walladzina yunfiquna amwalahum ria'an nas wala yu'minuna billah wala bil yaumil akhir dan orang-orang mereka menginfakkan hartanya ria'an nas dalam keadaan dia ingin pamer dan mendapatkan pujian dari manusia sama sekali perbuatannya itu tidak ada nilai-nilai keimanannya kepada Allah dan kepada Yumul akhir. Orang-orang yang orang-orang yang mereka benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir ikhwan, dia kalau dia beramal benar-benar amalnya itu dia belajar sekuat-kuatnya untuk ikhlas dan untuk mencari kampung akhirat. Dia ingin ikhlas, memurnikan amaliyahnya, untuk Allah semata karena dia beriman kepada Allah dan untuk mencari keuntungan kampung akhirat karena dia beriman dengan hari akhir. Adapun orang munafik, kenapa dia hanya pengen riak? Karena dia tidak beriman kepada Allah dan tidak beriman kepada yumul akhir. Sehingga yang mereka cari adalah dunia. Sehingga dia amaliyahnya hanya untuk mencari pujian-pujian manusia karena memang dia ingin menipu manusia dengan zahir amal yang dia lakukan tersebut. Kemudian wa min abrasi sifatil munafikin. Dan ria ini adalah sifat yang paling menonjol dari sifat yang orang-orang munafik. Karena memang orang munafik itu asalnya tidak ada iman. Harusnya kalau dia gentle itu kafir. Sehingga betul-betul menunjukkan dia itu orang yang anti agama, memusuhi agama, tidak mau Islam, itu kalau gentle. Tapi dia ini punya target-target dunia yang dia ingin raih, yang tidak bisa dia dapatkan kecuali dengan tampil menjadi munafik. Dengan menampakkan bahir yang sama dengan orang yang beriman, padahal tidak ada iman. Maka nifak itu adalah idharul Islam wa ibtanul kufri. Menampakkan Islam dan menyembunyikan kekafiran. Ria adalah sifat yang paling menonjol dari sifatnya orang-orang munafik. Li'annahum yudhiruna ma la yubtinun. Karena mereka menampakkan apa yang tidak apa yang tidak ada dalam batin mereka. Dia menampakkan sesuatu yang tidak ada di dalam batin mereka. Dia menampakkan Islam, padahal Islam gak ada di hatinya. Dia menampakkan iman, padahal iman tidak ada dalam hatinya. Sebagaimana Allah katakan, Pura'u yura'una yura'una nas wala yadhkuruna Allah illa qalila. Yura'unan nas. Mereka hanya ingin pamer. Mereka hanya ingin menunjukkan amalan zahirnya kepada manusia. Dan mereka tidak ingat kepada Allah kecuali ingat yang sangat sedikit sekali. Walidalik kana min syarti taubatihim ayukhlisud lillah. Oleh karena itu, ikhwan, ketika Allah Subhanahu wa taala bicara tentang orang munafik, kalau mereka ingin taubat dari nifaknya maka di antara syaratnya itu adalah mengikhlaskan agama semata-mata karena Allah. Karena orang munafik ini dengan nifaknya dia tidak ada keinginan sama sekali menjadikan agama amalia agamanya itu untuk Allah. Dia hanya ingin mencari pandangan manusia. Sehingga kalau orang ingin taubat dari nifaknya di antara yang Allah inginkan atau syarat yang Allah berikan adalah mengikhlaskan agamanya semata untuk Allah Ta'ala. Innal munafikina fiddarkil asfal minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik itu berada di keraknya api neraka. Walan tajidalahum nasira dan selamanya tidak akan ada penolong bagi orang-orang munafik yang sedang meringkuk di jahanam. Ilalladina tabu kecuali orang munafik yang bertaubat wa aslahu dan dia memperbaiki amaliyahnya. Dia beramal saleh memperbaiki keadaan dirinya. Karena orang munafik selama ini dia tampilannya buruk. Tampilannya sangat buruk. Menipu kaum mukminin, maka dia perbaiki. tasamu billah dia benar-benar berpegang, berpegang teguh dengan Allah wa akhlasu dinahum lillah dan mengikhlaskan agamanya semata-mata untuk Allah Subhanahu wa taala. Faulaika ma'al mu'minin baru setelah itu mereka ini akan bersama dengan orang-orang mukmin. Orang mukmin itu adalah orang yang mereka senantiasa memperbaiki dirinya untuk menjadi hamba Allah yang sebenarnya Orang yang betul-betul mengikhlaskan agama dia untuk Allah Subhanahu wa taala. Walidalik karena kullu amalin la yuradu bihi wajhullah ghairu makbul. Oleh karena itulah setiap amal yang tidak diinginkan dengan amal itu wajah Allah, amal itu ghairu makbul, tidak akan diterima oleh Allah taala. Allah hanya akan menerima amal yang dimurnikan untuk Allah Ta'ala. Dan Allah Ta'ala ketika memberikan tamsil ikhlas dengan tamsil yang sangat bagus, yaitu baina damin wa farsin atau nusqiqum min butunihi kami berikan kalian minum dari perutnya binatang ma bai ma, ma min baini farsin wa damin yang keluar dari saluran darah dan kotoran labanan khalisan sa'igan lisharibi keluar air susu yang murni yang sama sekali tidak tercampur tetesan darah ataupun tetesan kotoran yang lezat untuk diminum. Gambaran murni itu seperti itu. Benar-benar tidak tercampur. Walaupun setetes, baik darah ataupun kotoran, artinya murni memurnikan amal sama sekali yaitu dibersihkan dari campuran-campuran niat selain untuk Allah Subhanahu wa taala dan selain untuk mencari apa yang ada di sisi Allah dari pala-pala kampung akhirat. Oleh karena itulah beliau mengatakan bahwasanya amalan yang tidak amalan yang tidak diniatkan untuk mendapatkan wajah Allah semuanya tertolak. Wahwa wabalun ala sahibi yaumal qiyamah. Dan ini akan menjadi bencana amal yang tidak dia inginkan dengannya wajah Allah akan menjadi bencana baginya di hari kiamat kelak sebagaimana hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berfirman Allah Subhanahu wa taala hadis kursi Ana akhna syuraka an syirki Saya zat yang paling tidak butuh kepada sekutu Saya Allah zat yang paling tidak butuh dengan sekutu Allah hendaknya diesakan ditunggalkan dalam segalanya. Dalam hal keyakinan tentang Allah wajib ditunggalkan. Dalam hal pemberian amal kepada Allah, penghambaan kepada Allah hendaknya ditunggalkan, diesakan. Allah tidak butuh sekutu. Man amila amalan asyraka fi ma'i ghairi taraktuhu wa syirkah. Barang siapa dia beramal sebuah amalan yang dia menyertakan selainku yang dia menyekutukanku dengan selainku maka akan aku tinggalkan dia bersama dengan sekutunya sedangkan sekutunya tidak akan bisa memberi apa-apa la yamlikuna mithqala dzarratin fis samawati wala fil ardi yang mereka jadikan sebagai sekutu bagi Allah itu sama sekali tidak punya apa-apa walaupun hanya sebesar biji sawi. Apa yang di langit, apa yang di bumi, semuanya itu kerajaan milik Allah. Selain Allah nggak ada yang memiliki. Bagaimana mereka menyekutukan Allah dengan makhluk yang tidak punya apa-apa. Maka bencana yang akan mereka dapatkan di akhirat kelak ketika dia beramal di dunia dengan riak, Allah akan tinggalkan dia dengan sekutunya itu dengan yang mereka sekutu yang yang mereka jadikan sekutu bagi Allah dan tentu dia tidak akan mendapatkan apapun dari sekutu tersebut karena memang mereka tidak memiliki apa-apa. Dalam riwayat yang lainnya, fana minhu bari aku berlepas diri dari orang yang mereka menyekutukanku dengan selainku. Wa di asyrak dan dibaginya adalah bersama dengan sekutu yang dia jadikan sebagai sekutu. Kemudian beliau bawakan diantaranya tentang definisi ikhlas. Apa itu ikhlas? Dan bagaimana mestinya orang yang benar-benar memiliki keikhlasan dalam beramal. Al-ikhlasu istiwa'u a'malil abdi fi dhahir wal batin. Ikhlas itu adalah samanya amal seorang hamba antara dohir dan batin. Antara ketika nampak dan ketika tersembunyi. Kualitas sholat dia antara ketika bersama dengan orang banyak dilihat oleh mata-mata. Mata-mata menyaksikan dengan dia sendirian sama. Itulah orang yang ikhlas. Karena dia tidak mencari apapun dari para makhluk. Dia tidak mencari apapun dari pandangan manusia. Ada manusia memandang atau tidak memandang sama buat dia. Sama buat dia. Karena yang dia cari pandangan Allah Ta'ala. Yang penting Allah memandang dirinya. Orang yang ikhlas itu kata para ulama seperti itu sama amalan dia saat nampak maupun saat tersembunyi. Karena yang dia cari bukan pandangan manusia tapi pandangan Allah Ta'ala. Waria, adapun ria itu, ayyakuna zahiruhu khairan min batini. Adapun ria itu, zahirnya lebih baik dibandingkan batinnya. Kalau sedang bersama orang banyak, oh masya Allah, amalnya luar biasa. Tapi kalau sendiri, maut-maut gak karuan. Kenapa dia bersama orang banyak kok bisa bagus? Karena yang dicari pandangan manusia. Dia ingin mendapatkan komentar-komentar manusia. Adapun kalau sendirian, siapa yang lihat? Seakan-akan dia pun tidak peduli dengan Allah Ta'ala yang Allah melihat dirinya dalam segala keadaan. Maka orang yang ria ini tampilannya bersama orang banyak maksimal. Tapi ketika sendirian sangat jauh dari ketika bersama dengan orang banyak. Wasidaku fil ikhlas dan orang yang total betul jujur dalam ikhlasnya itu ayyakuna batinuhu akmar min zahirihi. Batinnya lebih makmur dibandingkan dengan dohirnya. Hiasan batinnya lebih bagus dibandingkan dohirnya. Salatnya dia ketika sendirian bisa lebih bagus dibandingkan dengan bersama orang banyak. Dia tidak peduli dengan pandangan orang, yang dia cari adalah pandangan Allah sehingga terkadang dia malah di waktu sendiri bisa lebih baik, tampil lebih sempurna karena yang diinginkan adalah pandangan Allah taala. Adapun orang yang murai, orang yang ria, bagusnya itu kalau sedang dilihat orang. Tapi ketika tidak dilihat orang, maka dia pun kacau balau. Itu menunjukkan zahirnya lebih dia pentingkan dibandingkan, dibandingkan dengan batinnya. Di sini rahasianya. Kenapa persiapan seorang mukmin yang ingin mengikhlaskan agama, ikhwan, mesti yang pertama kali nancep, nancep, nancep di hatinya itu pengagungan terhadap Allah dan yaumul akhir. Pengagungan terhadap Allah dan yaumul akhir. Karena itu yang akan betul-betul membuat orang itu dia betul-betul bisa ikhlas. Apabila dia telah fokus terak kepada Allah, apabila kehidupannya telah terbentuk orientasi kampung akhirat yang dia cari bukan dunia, yang dia cari bukan pandangan manusia. Dan ini membutuhkan pondasi awal bagaimana dalam hati dia tertanam pengagungan kepada Allah dan orientasi total kepada kampung akhirat. Ikhwan, terlalu sulit untuk orang bisa ikhlas kalau tidak punya orientasi akhirat. Kalau tidak punya orientasi hidup akhirat, terlalu sangat berat untuk bisa ikhlas. Apa yang diinginkan? Kalau dia nggak punya harapan akhirat, sehingga dia akan mengukur segalanya dengan dunia ini. Kalau segalanya diukur dengan dunia, maka akan berat. Untuk ikhlas terlalu sulit. Semuanya diukur dengan dunia. Kalau birul Walidin itu diukur dengan dunia, saya pulang kampung uang yang saya keluarkan sekian banyak. Ada nggak kira-kira untuk mengganti uang saya yang keluar untuk tengok ibu saya, tengok orang tua saya ini? Kalau mikirnya itu berat. Seakan-akan kalau dia tidak mendapatkan uang untuk nutup transportnya dia silaturahim pada orang tua, berarti rugi. Seakan-akan birul walidain itu nggak ada harganya. Sehingga dinom, dinom, eh, dinominalkan semuanya. Tapi kalau orang itu dia orientasinya pala akhirat, dia tahu tentang keutamaan birrul walidain, bahkan walaupun dia keluar sejuta, dua juta, lima juta, sepuluh juta, nggak ada urusan. Apa yang dia dapatkan dari birrul walidain jauh lebih besar. Karena yang diinginkan adalah pahala akhirat. Demikian pula semua pahala amal yang dilakukannya. Maka terlalu susah, terlalu sulit orang untuk dia bisa ikhlas kalau dia tidak punya poin orientasi akhirat dan tidak tertanam pengagungannya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Maka berkata Bilal Ibnu Sa'ad rahimallahu taala, "La taqun waliyan lillah fil alaniyah." wa aduwahu fisirri. Jangan kamu menjadi wali Allah ketika bersama orang banyak. Ketika bersama orang banyak, oh Masya Allah soleh, kelihatan bertakwa, kelihatan Masya Allah. Tapi ketika sendirian jadi musuhnya Allah. Gelimang dalam kemaksiatan. Gak peduli dengan Allah Ta'ala. Ini menunjukkan tidak ada keikhlasan dia menunjukkan yang dia cari ridhonya, yang dia cari kepuasannya itu manusia. Sehingga kalau ditampil di depan mereka itu kayaknya wali Allah. Soleh, bagus, luar biasa. Tapi kalau sudah sendirian, kayak musuh Allah, kayak Abu Jahal, kayak Fir'aun, kayak ya ini orang yang tidak mengenal Allah sama sekali. Isya. Ya saya sini ikhwan Isya ya. Kemudian beliau katakan sini pula di antaranya oleh karena itulah di antara amalan-amalan ahlul ikhlas yang yang nanti akan mendapatkan pala besar di awal kiamah orang-orang yang mereka beramal dengan sembunyi-sembunyi. Mereka bagaimana menyembunyikan amalnya itu. Di antara orang yang mereka mendapatkan pelindungan Allah di hari kiamat kelak. Saat tidak ada pelindungan, kecuali pelindungan Allah. Satu di antaranya apa ya kawan? Warajulun tasaddaqa bisadaqatin fa'akhfaha hatta la ya'la hatta la ta'lama shimaluh ma yunfiqu yaminuh. Di antaranya orang yang mereka bersedekah saking tersembunyinya Sampai tangan kirinya itu nggak tahu apa yang dilakukan tangan kanannya. Artinya kadang-kadang orang bisa menyembunyikan dari cerita-cerita kepada orang banyak. Tapi dengan teman dekatnya, dengan orang yang selalu bersama dengan dia, semua dia ceritakan. Walaupun belum tentu dia ceritakan itu ikhwan, berarti pasti akan lenyap pahalanya. Tapi paling minimal itu akan pindah dari catatan amal yang tersembunyi menuju pada catatan amal yang terang-terangan. Sudah dia iklankan, dia beritahukan pada orang. Oleh karena itulah, para salaf kita mengatakan, Uktum sayyiatikum, eh, Uktum hasanatikum, kama taktum sayyiatikum. Sembunyikan kebaikan kalian, seperti kalian menyembunyikan keburukan kalian. Kalau menyembunyikan kejelekan itu, gampang gak? Gampang atau susah? menyembunyikan kejelekan gampang atau susah? Hah? Susah atau gampang? Gampang atau susah? Menyembunyikan ke kejelekan. Semua kita ini ahli. Nggak pakai sekolah, nggak pakai daurah, nggak pakai di training, nggak pakai di arah arahkan Kalau soal menyembunyikan kejelekan, ahli semuanya. Tapi kalau menyembunyikan kebaikan bagaimana? Gampang atau susah? Oh, terlalu susah. Pengennya itu kalau amalnya apapun itu ada wartawan, ada media, di-share, diberitahukan, dipublis. Sehingga amalnya nggak ada yang tersembunyi. Itu ya kawan, insya Allah kita lanjutkan pada pembaca akan datang. Bismillah, mudah-mudahan manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.